Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Wa yundabu at-takhlil qabla siwa wa ba'dahu min athari ta'am wa siwaku afdal min khilaf min khilafan liman liman akasa wa la yukrahu bi siwaki ghairihi in adina aw alima ridahu wa illa haruma ta'akhidhi min milkil ghairi ma lam tajri adatun bil iqrad anhu wa yukrahu li sha'im ba'da zawali illam yataghayyar famuhu binahwi naumin famat madatun fasin syakun bil ittiba wa aqaluha isalul ma ilal fam wal anfi wa la yustaratu fi husul asli sunnah idaratu fil fam amaju minhu wa nathruhu minal anfi bal tusanu kal mubalaghati fihi ma Dimufdirin li amri biha wa yusanu huma bi si hurafin yatamat ma'udha summa yansanshik min kullin minha wa hukul kulli ra'sin lil ittiba wa khurujan min khilafi Malik wa Ahmad wa in iktasara 'alal ba'di fal aula an yakuna huwa an-nasiyah wal aula fi kaifiyatihi an yadu ayadaihi ala muqaddam ra'si mulsikan musabbihatahu bil ukhra wa ibhamaihi ala sadghihi thumma yudhibu bihi ma ma'ak baqiyati asabihi ghairil ibhamaini liqafahu thumma yuraduhuma ilal mabda'i in kana lahu sya'run yanqalib wa illa falyaktasir ala dhahabi wa in kana Bismillahirrahmanirrahim نويت تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع بجيسنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masih dalam permasalahan siwak Wa bu dan disunnahkan At-takhlilu Menyela-nyelai Menyela-nyelai gigi Dengan tusuk gigi atau yang lainnya Wa takhlilu dan disunnahkan Menyela-nyelai goblas siwaki Sebelum pakai siwak Au ba'dahu atau setelahnya pakai siwak min asari ta'ami takhlil min asari ta'am min asari ta'am muta'alliq takhlil disunahkan menyela-nyelai min asari ta'ami dari bekas makanan wasiwaku afdalu minhu dan siwak itu lebih afdol daripada takhlil khilafan liman akas berbeda daripada sebagian orang yang membalik at-takhlil afdalu minas siwak. Ada yang membalik tahlil itu lebih afdol daripada siwak. Nah, di sini kesunahan tahlil. Tahlil itu menyela-nyelai dengan tusuk gigi atau dengan yang lainnya, cuman disunahkan menyela-nyelai ya dengan siwak itu. Menyela-nyelai itu mengambil bekas makanan yang ada di sela-sela gigi. Itu namanya tahlil. Itu hukumnya sunnah sebelum siwakan atau setelah pakai siwak. Karena itu yang lebih bahaya sebetulnya. Lebih bahaya untuk gigi itu kalau dibiarkan makanan ada di sela-sela gigi itu yang lebih bahaya. Itu yang bisa membuat gigi lobang atau yang lainnya kan di situ. Nah, karena itu dalam Islam ya diperhatikan sampai disunahkan sebelum pakai siwak di sela-sela dulu itu. Diambil sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Lo kapan itu tahlil? Sebelum pakai siwak atau setelah pakai siwak? Cuman lebih afdol sebelumnya. Sebelum pakai siwak itu lebih afdol. Dan lebih afdolnya disunahkan dengan kayu siwak itu sendiri. Dengan kayu itu, dengan kayu siwak itu sendiri. Apa pakai tangan kiri? Tidak, dengan tangan kanan juga sama dengan pakai siwak. Dan itu faedahnya amanun min waswasil asnan. Itu bisa aman, membuat aman daripada waswasnya gigi. Maksudnya apa? Yang merusak gigi, yang membuat lubang gigi. Itu karena penyebab apa? Penyebab makanan yang ada di sela-sela gigi. Cuman kalau sudah dikeluarkan jangan dimakan lagi. Jadi sisa makanan yang sudah dikeluarkan tadi itu setelah ditahlilkan keluar jangan dimakan. Hukumnya memakannya makruh kalau memang dia mengeluarkan dengan siwak. Kalau keluarnya dengan lidahnya, kadang kan dikeluarkan dengan lidahnya itu, sela-selanya makanan yang di sela-sela gigi dikeluarkan dengan lidah. Kalau dikeluarkan dengan lidah tidak dimakruhkan memakannya. Cuman alangkah baiknya dikeluarkan karena kotor itu. Tapi kalau dikeluarkan dengan siwak atau dengan tusuk gigi itu makruh untuk menelannya. Disunahkan untuk membuangkan, membuang daripada selat makanan yang habis dikeluarkan dari. Kemudian di situ ini tanda ya, setiap orang setiap orang yang menghadiri menghadiri satu majelis atau kumpul dengan manusia atau duduk-duduk dengan manusia yang lain itu disunahkan untuk membersihkan dirinya ya pakai siwak, ya sikatan, ya membersihkan badannya dan dia pakai wangi minyak wangi kalau perlu. Walhasil dia dalam keadaan hayanya itu bagus baik. Kenapa? Supaya tidak mengganggu yang lain. Sunnah ya. Malah di bab Jumat nanti ada pembahasan dimakruhkan dia makan apa? Sum, makan e, bawang merah. Karena bawang merah itu asarnya pengaruhnya nanti bau mulut akan berubah dan itu bisa mengganggu yang lain. Hukumnya makruh malahan itu. Kalau sampai mengganggu bisa-bisa haram itu. Nah, ini tanda sebetulnya Islam itu cinta kebersihan ya. Islam cinta kebersihan. Khilafan liman akas berbeda daripada orang yang membaliknya. Ada yang mengatakan tahlil eh, af, tadi dikatakan siwak itu lebih afdol daripada tahlil. Anda tidak bisa Ana bisa salah satunya tok, yaitu siwakan atau menyela-nyelai gigi karena waktunya nggak cukup seandainya. Ya udah, pakai siwak lebih afdol daripada menyela-nyelai gigi tadi. Lebih afdolnya ya digabungkan dua-duanya, di sela-sela selai kemudian sikati atau oh, disiwaki. Itu lebih afdol. Kalau enggak salah satunya saja, ya wis siwakan. Ada yang mengatakan enggak, tahlil lebih afdol daripada siwak karena manfaatnya lebih dan Alasannya juga karena khilafan fi wujubih. Ada beda pendapat di dalam kewajiban tahlil. Ada yang mengatakan wajib itu tahlil. Karena itu tahlil lebih afdal daripada siwak. Cuman ditolak ini pendapat dengan apa? Dengan mengatakan siwak juga ada yang mengatakan wajib dan juga faedahnya untuk pakai siwak kan lebih banyak. Berapa kemarin disebutkan faedah daripada pakai siwak? 70 faedah. Yang mana tidak ada di faedah dalam tahlil. Itu alasannya. Kemudian wala yukrahu bisiwaki ghairihi in adina aw alima ridhahu. Ada sebagian kitab yang kurang itu ya. Kalau tab'ah Darul Fikir ini ada yang kurang. Yang tab'ah seperti ini kurang. Wala yukrahu dan tidak dimakruhkan bisiwaki ghairihi in adina aw alima ridhahu. Tidak dimakruhkan dengan siwak yang lainnya kemarin ada yang mengatakan makruh ya, hukum-hukum pakai siwak kemarin kan sudah sebutkan. Di antaranya makruh kalau pakai siwak yang lain. Cuman sebagian ulama bukan mengatakan apa? La yukrahu dan ini yang muktamad. La yukrahu bisiwaki siwaki ghairihi tidak makruh dengan siwak yang lainnya. In adina illa la yukrahu bisiwaki siwaki ghairihi in adina tidak dimakruhkan jika dapat izin. Jika memberi izin au alima ridhohu atau sudah mengetahui ridhonya orang yang punya siwak. Ada siwak ya punya temannya dia lupa enggak Pak siwak, pinjem kok siwaknya. Dipinjemi berarti dapat izin. Hukumnya apa? Enggak makruh. Atau sudah mengetahui ridhonya, ada siwak temannya diletakkan di di meja atau di tempat kemudian dipakai. Kok ente pakai? Iya, anak tahu pasti dia ridho. Hukumnya apa? Tidak makruh, cuman khilaful aula. Khilaful aula itu apa? Al aula tarkuhu. Maksudnya lebih utama untuk meninggalkan tak pakai siwak orang lain tadi. Kan ada cara lain itu ya. Kalau tidak pakai dabak siwak kan bisa dengan ujung bajunya atau yang lainnya. Ya. Al aula tarkuhu. <clears throat> Wala yukrahu bisiwaki ghairi tidak dimakruhkan dengan siwak yang lainnya. In adina jika memberi izin au alima ridhohu dan mengetahui ridhonya. Illa litabarruk katanya. Kecuali kalau untuk berkah. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah katanya kama fa'alatu Sayyidah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha haitsu istakat bisiwakin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah ketika melihat ada siwaknya Nabi dipakai. Kenapa? Mengambil berkah mengambil berkah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali kalau tabarruk ya, oh ada punya orang soleh, ya ada seorang wali dia minta siwaknya dipakai kemudian pakai sehari-hari nantinya. Lita baruk tidak apa-apa, tidak makruh wala khilaful aula di situ. <clears throat> Wa illa kalau memang tidak dapat izin dan tidak mengetahui ridhonya haruma haram memakai siwak yang lain. Hukumnya haram. Ka'akhdihi sebagaimana mengambilnya min milki min milkil ghair. Ini kafli tandir. Sebagaimana mengambilnya min milkil ghair dari milik orang lain. Milik orang lain bukan digosop lagi, diambil, dicuri. Sebagaimana mengambil milik orang lain itu hukumnya haram, dia juga apa memakai dengan tanpa izin hukumnya haram. Malam tajri ada bil i'rad anhu. Semenjak tidak berjalan kebiasaan bil i'rad anhu dengan berpaling daripada itu siwak. Oh sudah biasa di sini kalau siwak ditaruh diletakkan ya diletakkan di satu tempat itu berarti dibuang sudahan. Apa boleh mengambilnya kalau memang sudah kebiasaan orang mem, apa berpaling daripada itu siwak meletakkan di satu tempat ya berarti tidak apa-apa pakai siwak itu. Kenapa? Sudah dibuang berarti. Eh, malam tajri adah bil erat anhu semenjak tidak berjalan kebiasaan bil erat anhu dengan berpaling daripada itu siwak. Kemudian wayukrahu lisaim dimakruhkan pakai siwak lisaim bagi orang yang berpuasa ba'da zawal setelah tergerincirnya matahari. Setelah duhur makruh pakai siwak bagi orang yang berpuasa. Ilam yataghayyar jika tidak berubah mulutnya binahwi naumin dengan semisal tidur. Di sini dikatakan pak, pakai siwak setelah duhur ketika berpuasa hukumnya makruh. Kecuali kalau berubahnya karena semisal tidur. Dia bangun tidur berubah bau mulutnya. Dia menghilangkan bekas bau mulut ketika tidur. Iya, pendukungnya hukumnya? Tidak makruh. Ini pendapat Imam Romli. Kalau pendapat Ibn Hajar walaupun berubahnya karena sebab tidur. Kalau setelah zawal hukumnya makruh dihilangkan. Bau mulutnya. Kenapa sih kok dimakruhkan bagi orang berpuasa e, menghilangkan e, pakai siwak? Karena menghilangkan bau mulut daripada orang berpuasa itu. Karena hadis yang katakan la khalufu famus la khalufu fami shaim adyabu indallahi min rihim misik. Bau mulutnya orang berpuasa itu indallah di sisi Allah itu atyab lebih wangi min rihim misik daripada bauan misik. Nah, karena itu makruh untuk dihilangkan. Lu kok bisa ba'da zawal? Nah, karena biasanya mulai bau mulut itu dimulai dari siang hari itu. Kalau pagi masih belum ada bau. Setelah zawal sudah mulai baunya. Karena itu ulama mengatakan makruh menghilangkannya. Makruh menghilangkan daripada bau mulut tersebut. Ini juga dikatakan yukroh lisoim tadi ya, dimakruhkan bagi orang berpuasa. Dan bagi orang yang berpuasa secara hukum. Seperti orang yang lupa di malam hari nggak niat. Dia tidak niat di malam hari puasa Ramadan, tidak niat di malam hari. Berarti siang harinya kan wajib mumsik dia. Dia wajib seperti orang berpuasa, cuma nanti wajib digoloi. Nah, orang yang mumsik seperti ini juga dimakruhkan untuk pakai siwak. Sama. Fayadkhul mumsik ka'annasyanni halailan fi ramadhan fa'amsaka fa fi hukmi saim 'alal mu'tamad. Baik. Wa yukrahu lisaimi ba'da zawal dimakruhkan apa? Bagi orang yang berpuasa ba'da zawal. Hukumnya makruh ya. Bisa haram. Bisa pakai siwak setelah zawal hukumnya haram jika orang lain yang mensiwaki. Dia tidur, ada orang yang berpuasa tidur diambilkan siwak digosok giginya. Hukumnya apa? Haram bagi orang tadi itu menggosok giginya. Kenapa? Karena menghilangkan fadilah orang tadi itu. Kan indallah atyabu bumin rehmesik Kenapa kok dihilangkan? Orang tadi haram untuk menghilangkannya. Memahalu karahatihi ba'dahu idha sawwaka sa'im nafsahu. Fa in sawwakahu ghairuhu bi ghairi idnihi dengan tanpa izinnya haruma ala dhalik maka haram ala dzalikal ghair litafwitihil fadilah karena menghilangkannya dia fadilah daripada orang yang berpuasa tadi. Dikatakan illam yataghayyar karena biidznihi hal yukrah lil ghair yuk la yukrah Ya, kalau seandainya dengan izin, tadi kan biwairi idnihi ya. Seperti tidur tadi di siwaki. Kalau dengan izin, eh siwakono. Ya apa hukumnya? Makruh bagi dirinya, apa makruh bagi orang lain? هذا هذا كذلك apa i'anah I'anah. Mungkin juga makro ya karena membantu perbuatan makro ya, membantu perbuatan makro. Illam yataghayyar famuhu binahwi naumin semenjak tidak berubah bau mulutnya binahwi naumin karena sebab tidur. Berarti kalau karena sebab tidur berubah bau mulutnya tidak makro untuk dihilangkan. Kecuali juga katanya kalau seandainya menghilangkan bau mulutnya bekas tidur bisa menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa juga. Nah ini hukumnya juga makruh katanya. Ini tidak ada beda pendapat ulama. Cuman berbeda pendapat Ibn Hajar. Ibn Hajar berpendapat apa? Ibn Hajar berpendapat walaupun karena sebab tidur makruh kalau setelah zawal. Udah mutlak dah. Kemudian sunahan selanjutnya udah habis dah masalah siwak. Ya, masalah siwak sudah selesai. Dan sekarang masalah yang lain. Yaitu famat madhatun, kemudian sunnah yang lain yaitu apa? Mad madhah fasin syak. Maka kesunahan yaitu berkumur. Ketika wudhu disunahkan berkumur fastinsyak, kemudian diteruskan istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung lil ittiba karena mengikuti nabi. Wa agalluhuma paling sedikitnya madhah wal istinsyak kumur dan masukkan air ke hidung isalul ma'i ilal fam yaitu menyampaikan air ke mulut wal anfi dan ke hidung itu paling sedikitnya wala yusyaratu fi husuli asli sunnah idaratuhu fil fam dan tidak disyaratkan fi husuli asli sunnah di dalam mendapatkan asli sunnah asli daripada sunnahnya idaratuhu fil fam itu memutar-mutarnya di mulut wa majjuhu minhu dan bukan disyaratkan fi husuli aslu sunnah majjuhu minhu mengeluarkannya minhu dari mulut wa nasruhu minal anf dan bukan terma, e, tidak disyaratkan untuk mendapatkan asli sunnah nasyur nasruhu minal anf yaitu mengeluarkannya dari hidung bal tusan akan tetapi disunnahkan Kal mubalaghati fihima sebagaimana juga disunnahkan mubalaghah menyangatkan fihima di dalam kumur dan istinsyak masukkan air ke hidung limuftirin bagi orang yang berbuka bukan orang yang berpuasa lil amri bihima karena perintah dari karena perintah dengan itu e, mubalaghah. Jadi di sini disunnahkan matmadha wal istinsyak. Kumur matmadha itu idkhalul ma' fil fam itu maloh memasukkan air ke mulut. Kalau istinsyak idkhalul ma fil anf memasukkan air ke hidung. Dan ini semuanya disunnahkan lil ittiba karena mengikuti Nabi. Karena mengikuti Nabi. Ya, dan juga karena keluar khurujan min khilafil Imam Ahmad karena keluar daripada pendapat yang mewajibkan yaitu Imam Ahmad Imam Ahmad bin Hambal mewajibkan kumur dan istinsyak. Karena itu dalam hati Imam Syafi'i disunnahkan. Tapi paling sedikitnya gimana? Paling sedikitnya itu apa? Memasukkan air ke mulut. Jadi ngambil air, masukkan ke mulut. Walaupun tidak diputer-puter, walaupun ditelan, tidak dikeluarkan, dapat sunnah. Untuk masukkan air ke hidung juga sama. Memasukkan tidak sampai disedot itu juga dapat asli sunnah. Walaupun seandainya disedot sampai masuk ke otaknya, ya, tetap dia dapat asli sunnah. Cuman hukumnya makro malahan kalau sampai sampai membuat suud, suud itu masuk sampai ke otaknya situ. Hukumnya makro karena bisa merusak, merusak anggota badannya dia sendiri. Nah, ini matmawa dan syak sunnah hukumnya. Cuman paling sempurnanya ia memasukkan air ke mulut kemudian diputer-puter dan ada yang mensunahkan disunahkan memasukkan jari telunjuk tangan kiri dibantu digosok juga mulutnya dengan tangan sebelah kirinya dia dari jari telunjuknya dimasukkan kemudian dikeluarkan karena kotor kalau ditelan ya tidak apa-apa cuman kotor nah, karena itu dikeluarkan Kemudian kalau apa masukkan ke air ke hidung juga sunnah hukumnya untuk di agak disedot sampai khayshum. Khayshum itu yang keras ini. Hidungnya kan ada yang lain, lain, ada yang lemah apa? lembut ya. Yang bisa di, di atasnya yang ada tulangnya itu hidungnya. Nah, sampai situ. Itu adalah hukumnya sunnah. Sebagaimana juga hukumnya mubalaghah bagi orang yang berbuka, bukan orang yang berpuasa. Mubalaghah itu apa? Ketika kumur menyangatkan sampai kerongkongannya. Dan semuanya diputer semuanya sampai atas-atas giginya, mulutnya, semua langit-langit giginya itu namanya mubalaghah. Itu hukumnya mubalaghah apa? Sunnah hukumnya, cuman bagi orang yang tidak berpuasa. Kalau orang berpuasa hukumnya makruh. Bahkan kalau seandainya ada orang berpuasa dia tetap mubalaghah padahal dimakruhkan, masuk dengan tanpa disengaja air ketika kumur tadi, batal puasanya. Kenapa? Sudah dilarang untuk mubalaghah masih tetap dia mubalaghah. Berarti apa hukumnya? Makruh dan kalau masuk bisa membatalkan puasa. Kemudian di situ kan ada ibarahnya famat malotun fastin syakun ya dengan fa. Kalau fa berarti litartib ya. Kalau fa litartib. Uh, berarti hukumnya tartib itu apa? Nah, di sini ada beda pendapat antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Ibn Hajar mengatakan tartibnya itu syarat, mustahak namanya. Ibn Hajar mengatakan tartibnya itu mustahak, Ini syarat. Berarti harus didahulukan kumur dulu baru istinsyak. Kalau kumur dan istinsyak berbarengan atau dia memulai dengan istinsyak dulu kemudian kumur Ibn Hajar mengatakan dua-duanya tidak dapat kesunahan jadi syaratnya oh enggak ya kalau seandainya dia kumur dan istinsyak bareng masukkan air ke mulut dan ke hidung bareng ini pendapat Ibn Hajar cuman dihitung matmalohnya saja kumurnya saja Istinsyak tidak Kenapa? Karena enggak tertib kamu. Seharusnya kumur dulu kemudian istinsyak. Kok ini kamu mulai dengan berbarengan? Ya kumur dan istinsyak. Berarti Indah Ibn Hajar dianggap kumur redok. Istinsyak tidak dapat sunahnya Kalau Imam Romli mengatakan apa? Kalau berbarengan dua-duanya dihitung. Dua-duanya dapat pahala matmallah dan istinsyak. Kalau dimulai istinsyak dulu, masukkan air ke hidung dulu kemudian ke mulutnya. Tidak tertib seperti yang diatur tadi. Ya apa hukumnya? Kata Ibn Hajar, dia dihitung matmalohnya saja. Dia mulai istinsyak dulu. Masukkan air ke hidung. Ngambil air lagi, baru kumur dia. Katanya dapat kesunahan apa? Indah Ibn Hajar, matmaloh saja. Kalau Imam Romli, dihitung yang pertama, pertama saja. Jadi yang pertama dikerjakan yaitu yang dianggap. Kalau dia istinsyak dulu berarti apa untuk kesunahan istinsak uh, eh, kesunahan matmalohnya tidak dapat kalau dia istinsak dulu. Baik. Kalau dia cuma istinsak tidak matmaloh, dia istinsak saja tidak matmaloh, dia masukkan air ke hidung cuma tidak kumur. Indah Ibn Hajar tidak dianggap itu istinsak Tidak dapat sunahnya. Kalau Indah Imam Romli dapat kesunahan istinsak saja. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau di situ kan syarat berarti kan ya. Kalau Indah bin Hajar syarat berarti harus kumur dulu kemudian masukkan air ke hidung. Kalau dibalik dia istinsak dulu kemudian kumur. Ini dapat pahalanya kumur saja Indah bin Hajar. Kalau dibarengkan kumur sama istinsak, ini juga Indah bin Hajar dianggap dapat sunnahnya kumur saja istinsak tidak dapat. Kalau dia tidak matmalah, tidak kumur, langsung istinsyak, ini Indah Ibn Hajar hukumnya apa? Tidak dapat pahala. Kenapa? Harusnya matmalah dulu, baru istinsyak. Kok ente cuman istinsyak? Karena itu tidak dapat apa-apa. Kalau Indah Imam Romli, kalau dia bareng antara kumur dan istinsyak, masukkan air ke hidung, itu hukumnya apa? Dapat pahala dua-duanya. Indah Imam Romli ini. Kalau dia mendahulukan istinsyak kemudian matmalah, ini indah Imam Romli dia dapat kesunahan istinsyak tanpa dapat kesunahan matmalo. Kalau dia cuma istinsyak saja, tidak matmalo, tidak berkumur, berarti dapat pahalanya istinsyak saja. Ini antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Kemudian di situ disebutkan di situ ada hikmahnya. Kenapa sih kok disunahkan membasuh kedua telapak tangan kemarin kan ya, ghusul kafain kemudian kumur, kemudian eh, istinsyak. Kenapa sih? Hikmahnya apa? Di sini ada faedah al-hikmah fi nadbi ghusl kaffain wal madmadah wal istinsyak ma'rifatu awsafil ma'. Jadi dia hikmahnya daripada kesunahan membasuh kedua telapak tangan, kumur, kemudian masukkan air ke hidung itu apa? Supaya mengetahui sifat-sifatnya air sebelum dia berwudu. Loh, mengetahui dengan apa? min launin wa ta'min warihin daripada warna dan bau dan rasanya. Warnanya itu bisa dilihat dengan apa? Ketika membasuh kedua telapak tangan kan kelihatan. Oh, berubah akhirnya, akhirnya tidak dipakai nantinya. Ketika dia berkumur, dia akan merasakan apa? Rasanya air. Oh, rasanya air kok sudah berubah. Jangan-jangan najis ini, bisa diperhatikan nantinya. Kalau dia masukkan air ke hidung, bisa melihat apa perubahan daripada baunya. Oh airnya sudah mulai berubah bau. Nah, bisa kalau seandainya dilihat oh ada najisnya, dia bisa tidak pakai dengan itu air. Nah, ini hikmahnya. Dan juga di situ disebutkan hikmah yang lain untuk semua anggota wudhu. Kenapa sih kok kusunah, apa disunahkan usul kafen? Kemudian kumur, kemudian istinsya, kemudian kenapa kok basuh wajah, basuh kedua tangan, basuh rambut, mengusap rambut, kemudian basuh kedua kaki. Hikmahnya wagala ba'duhum syuri ghusul kafan lil akli idil jannah. Disyariatkan basuh kedua telapak tangan itu apa? Untuk makan min mawa idil jannah daripada hidangan-hidangan di surga. Cuci tangan dulu kan sebelum makan. Wal matmadah. Kenapa kau disunahkan matmadah kumur? Likalami rabbil alamin untuk berbicara dengan rabbil alamin. Itu Tuhan semesta alam. Wal istinsyak kenapa kok disunahkan istinsyak? mirawa ihil jannah supaya bisa membau daripada bauan-bauan surga. Wa wajah kenapa kok di, uh, diwajibkan basuh wajah? Linnadhar ila karim supaya melihat daripada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yadain kenapa kok diwajibkan basuh kedua kedua tangan? Lilip siwar fil jannah supaya bisa pakai gelang. Ya, gelang di surga. Ya, kalau pakai gelang di sini mungkin tidak eh, kadang-kadang bisa makruh, bisa haram kalau memang dari emas kan. Kalau di surga boleh semuanya. Yang haram bisa boleh semuanya nanti. Hatta khomer yang haram kalau di surga itu bisa halal nantinya. Kemudian wama surah kenapa kok? Kenapa kok diwajibkan mengusap kedua uh, ke kepala? Lilub sitaj katanya. Supaya nanti kita bisa pakai uh, mahkota di surga. Wamasul udunen mengusap kedua telinga kenapa? Lisama kalami rabbil alamin supaya mendengarkan daripada omongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuslur rijlain membasuh kedua kaki kita lil masyi fil jannah supaya kita bisa berjalan di surga nantinya. Ini hikmahnya ya. Hikmah bukan berarti wajib ya. Di situ uh, apa ini? Kok disunahkan matmallah Faedahnya apa? Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, maminkum tidak ada dari kamu sekalian min ahadin dari kamu sekalian salah satu daripada kamu sekalian yatamatmat mat sumayastansik sumayastansik yastansik illa kharrat khataya wajhihi wa khayashimihi. Ini faedah fadilah daripada orang yang kumur dan istinsyak. Tidak eh, ada, tidak ada di antara kamu sekalian yatamatmat yang berkumur kemudian istinsyak itu mengeluarkan air ke dari hidung uh, memasukkan air ke hidung illa kecuali kharrat khotaya akan uh, berjatuhan khotaya dosa-dosa wajihi wajahnya wa khayashimihi dan hidungnya semua dosa yang dilakukan di wajahnya semuanya akan luntur dengan kumur dan dan istinsyak kemudian yang terakhir di sini wa yusannu jam'uhuma bi thalathi ghuraf yatamatmat summa yastanshik min kullin minha. Dan disunahkan mengumpulkan antara mat maloh dan istinsyak bisalasi ghuraf dengan tiga gayungan. Yatamatmat yang mana satu gayungan untuk mat maloh berkumur kemudian diteruskan istinshak min kulin minha dari setiap daripada gayungan. Jadi disunahkannya untuk cara matmaloh dan istinsyak itu mengambil tiga kali gayungan air. Satu kali gayungan air untuk kumur dan sisanya untuk istinsyak. Ngambil lagi satu gayungan lagi untuk matmaloh dan istinsyak. Ngambil satu kali lagi untuk matmaloh dan istinsyak. Itu cara yang paling afdol daripada beberapa cara. Di situ sebetulnya ada lima cara lain. Ada lima cara lain untuk kumur dan istinsyak. Cuman yang paling afdol yaitu dengan cara ini. Ada yang cara, cara paling bersih. Cara paling bersih mengambil enam kali gayungan. Satu gayungan untuk kumur, satu kali, kali gayungan untuk istinsyak, satu kali gayungan untuk kumur, satu kali satu kali gayungan untuk istinsyak sampai enam kali. jadi matmalah dan istinsyaknya tiga kali, setiap kali gayungannya, eh, setiap kali kumur dan apa istinsaknya dengan satu kali gayungan. Itu yang paling bersih. Cuman yang paling afdol dengan cara yang tadi ini yang seperti di kitab. Yes. Ada pertanyaan? Ya, yang saya tanyakan tentang istisqa memasukkan air ke dalam hidung ketika berpuasa. Soalnya saya merasa yang namanya memasukkan air ke dalam hidung itu merasa kok sering kebablas gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana intisab ketika mandi besar? Kenapa? Ketika mandi besar, atas besar. Kenapa? Memasukkan air ke dalam hidung ketika mandi besar, atas besar. Tadi iya. yang pertama dikatakan ya apa kalau orang berpuasa biasanya masukkan air ke hidung itu bisa sampai masuk. Nah, di situ kan disunahkan memasukkan air ke hidung tanpa disunahkan mubalaghah. Dimasukkan aja. Jangan Jangan disedot. Jangan disedot. Begini. Masukkan, kemudian keluarkan. Jangan seperti itu. Kalau apa memang mubalaghahnya juga mubalaghah bukan hanya kumur di sini mubalaghah hatta fil fil istinsyak hukumnya apa? Mak, makruh. Nah, karena itu tidak usah disedot. Masukkan aja kalau sedot dikit ya tidak apa-apa, kalau takut ya tidak usah disedot, dan nah, masukkan kemudian keluarkan. Kalau mandi untuk uh, mandi apa? Mandi janabah. Kalau mandi janabah apa wajib masukkan gitu? Apa wajib masukkan air ke hidungnya? Tidak wajib. Yang wajib itu dibasuh yang kelihatan. Yang hidungnya yang kelihatan lubangnya ini, itu yang wajib dibasuh dengan air. Dalamnya tidak wajib, cuman disunahkan tetap. Kan disunahkan sebelum mandi dia disunahkan apa? Disunahkan wudhu secara sempurna kan? Sebelum mandi itu wudhu secara sempurna. Sak sunah sunai KB. Setelah itu baru mandi. Ya. Karena keluar daripada khilaf ya. Ada yang lain? Pertanyaan saya yang pertama perbandingan kemakruhan orang yang puasa siwakan ba'da zawal dengan fadilah siwakan. Padahal fadilah siwakan begitu banyak. Yang kedua, kalau kita meninggalkan siwak ba'da zawal, terus kita cuma niat saja. Sebetulnya saya mau siwakan, tapi ini makruh saya tinggalkan. Apakah sholat kita mendapat pahala 70 kali sholat. Hmm. Di situ untuk masalah apa ini? Masalah pakai siwak setelah zawal itu sebetulnya berbeda ulama ya. Banyak pendapat daripada ulama. Bahkan Imam Nawawi, Imam Nawawi sendiri yang yang kita pakai kitabnya pakai apa acuan ya, itu kitab Minhaj dan yang lainnya. Imam Nawawi mengatakan waqtar lam yukroh Dia berpendapat tidak makruh setelah zawal tidak makruh setelah zawal. Cuman ikhtiar kalau dikatakan ikhtiar berarti bukan dari madhab syafi'i. Ikhtiar itu berarti dari madhab lain. Perbedaan ikhtiar sama itimat. Kalau ikhtaro berarti itu mengambil dari pendapat madhab lain dan itu imam condong kepada itu madhab. Jadi dia ikhtaro Imam Nawawi. Kalau itimat berarti dari madhab sendiri, dari madhab syafi'i. Ah, ini pendapat eh, apa dia Imam Nawawi lebih mengambil pendapat tak makruh. Allah alam karena apa? Karena dalil hadisnya atau yang lainnya. Ya, jadi memang hanya Imam Syafi'i yang berpendapat begitu. Imam Salasah menyatakan tidak makruh. Dan memang tidak ada nas bahwa Nabi meninggalkan siwak karena puasa. Itu hanya Imam Syafi'i mengistimbat dari hadis itu. Baunya mulut tadi itu orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Hanya itu aja. Nah, cuma apakah itu Nabi meninggalkan atau merintahkan untuk meninggalkan siwak nggak ada. Karena itu bagi mereka, bagi mereka itu bukan berarti karena keutamaan bau mulutnya, tapi itu adalah keutamaan puasanya. Dan bau mulut itu tidak bisa dihilangkan dengan siwak, tapi karena likhluwil ma'ida karena kosongnya perut daripada makanan. Walaupun disiwaki tetap aja bau. Ya, karena memang kosongnya perut daripada makanan. Karena itu Imam Nawawi lebih memilih pendapat ini ya. Kemudian salaf kita juga pakai siwak. Lebih memilih itu. Ya usah kalau inti berpendapat eh, apa bahwa itu adalah makruh inti tinggalkan itu sudah dapat pahala. Makruh itu kan yuthabu fitarki. Inti meninggalkan dapat pahala. Terus gimana sholatnya? Tentunya akan dapat pahala lebih. Nah, cuma permasalahannya sekarang apakah itu makruh atau tidak makruh. Kalau ikut pendapat yang makruh itu meninggalkan ya dapat pahala. Justru fadilahnya fitarki bukan fil fi'li. Salah pakai sah, pakai sih pakai. Pakai pakai kalau ada sejawal. Cuman perlu dihati-hati ketika puasa itu. Setelah pakai pakai ojo dimut. Hmm bekas air ludah di siwak jangan diambil, batal puasanya kalau ditelan. ya. Karena sudah keluar. Iya, karena ludah itu semenjak masih ada di mulut nggak apa-apa ditelan lagi. Tapi kalau sudah keluar daripada mulut, ya itu bisa batal. Nggak tunggu di siwak, inti ludah ada di jarinya inti dimasukkan lagi, inti telan, ya bisa batal itu. Salaf ya ya salaf kalau ba'dal asar eh, tidak bersiwak. Tapi di salatil asar di salat asar tetap bersiwak. Ba'dal asar memang enggak ada. Enggak ada salat, tapi untuk qiraatul Quran atau yang lainnya biasanya tidak pakai siwak. tadi itu <clears throat> masalah matmaboh. Ada hadis Nabi menyatakan idza tawadda'ta famadmid gitu. Kalau kamu wudu kumuro. Jumhur menyatakan bahwa perintah itu adalah perintah istihbab, perintah sunnah. Tapi kalau Imam Ahmad menyatakan itu perintah wajib, udah perintahkan Nabi kalau kamu wudu ya kumuro, ya berarti masuk arkanul wudu itu matmaboh kumur gitu. Nah, Mungkin juga istinsyak Nah, kemudian wabali fil istinsyak illa antakuna so'iman. kata. Nabi merintahkan sangatkanlah kamu itu ketika menyedot air ke hidung illa antakuna so'iman kecuali kalau kamu itu dalam keadaan berpuasa. Di situ diistimbatkan makruh dalam keadaan berpuasa mubalaghah di istinsyak maupun ada di wudu, ada ada ada di kumur. Nah, ada di kumur. Memang ada hadisnya itu. Nah, cuma memang masalah madmadah sama istinsyak ini ada dua ada yang wasal disambung, ada yang fasal dipisah. Kalau wasal itu tadi itu <coughs> satu kali gayungan langsung dibuat untuk dua. Dimasukkan sebagian ke mulutnya dan disedot. Keluarkan teman yang di mulut sama di sama di hidung dari itu. Itu namanya wasal tiga kali dilakukan, disambung. Fasal enggak? Kumur, ngambil lagi, kemudian disedot ke air, umur dua-duanya ada riwayat antara wasal dan antara fasal. Kalau Imam Syafi'i dan beberapa ulama menyatakan wasal menyambung satu kali gayungan untuk madmadun istinsyaq itu lebih kuat riwayatnya. Itu lebih kuat riwayatnya karena itu afdol pakai wah wasal. Tapi ada menyatakan fasal lebih afdol. Kenapa? Lebih lebih bersih. Hah? lebih bersih, lebih maksimal, Air yang masuk mulut lebih banyak, yang istinsyak juga lebih banyak, lebih bersih gitu. Jadi ada khilaf kalau nggak salah Abu Hanifah dia memilih fasal lebih afdal daripada wasal. Ada faedah daripada wudhu yang lain dari yang disebutkan nah, tentang surga, kemudian tentang apa namanya diampuni dosa, juga sebenarnya untuk kesehatan karena e, penyakit itu masuk ke manusia, baksil, bakteri itu melalui anggota badan yang terbuka biasanya. Yang terbuka itu adalah wajah. kemudian bisa lewat e, udara, eh, bisa lewat mulut kan gitu. Kemudian bisa lewat karena kita memegang atau menginjak atau yang lainnya. Nah, maka Eh, kita diwajibkan untuk berwudu itu pertama juga menghilangkan bakteri yang mulai menempel di anggota badan yang terbuka tadi itu kemudian dengan berkumur bakteri yang ada di mulut tadi itu dikeluarkan kemudian yang ada di hidung dengan istinsyak tadi itu eh, sehingga insya Allah bagi orang yang mulazimul wudu akan jauh daripada tertular penyakit-penyakit akan jauh daripada tertular daripada penyakit-penyakit subhanallah Ya, kan? ada yang lain. Terus terus saja. Apakah tidak ada kemurahan bagi seorang yang berkumur dan hendak melakukan sholat untuk menelan sisa-sisa kumuran dalam sholat, Ustaz? Karena kan menurut kami e, sangat kesulitan untuk mengeluarkan sisa-sisa air kumur tersebut yang ada di dalam air. Atau mungkin bagi orang yang berpuasa. Itu sebetulnya gini ya. Ketika kita berkumur seperti orang berpuasa itu ya. Itu memang orang banyak was-was, banyak ragu. Setelah berkumur sudah dikeluarkan, berarti kan di situ kan ada sisa bekas dari kumur ya. Apa boleh itu kita telan? Itu sudah bukan bekas itu. Sudah kita buang berarti sudah tidak ada. Yang ada di mulut itu dianggap seperti uh, air ludah. Itu ada, nasnya sebetulnya ada, cuma itu di puasa tiba puasa. Nah, itu sisa-sisa yang ada setelah kita berkumur itu bukan asar itu. Kita kan tidak boleh menelan airnya, airnya. Kalau asarnya ya sudah, kita sudah kita buang. Malah mungkin bukan uh, air yang buat kita, uh, e, yang kita buat kumur saja yang kita buang. Sak ludah-ludahnya melu iku san. katut kabeh. Sama dengan Lombok. Lombok itu kan mulut kan pedas. Lah pedasnya itu kan asar namanya, bukan Lombok itu namanya. Ya. Rasanya aja perasaan.